Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Yaya yang kami hormati, uh, saya ingin bertanya tentang eh, syarat-syarat tempat yang bisa dijadikan untuk iktikaf atau untuk sholat Jumat itu apa saja? Apakah keduanya berbeda atau sama seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan para syarat itikaf adalah harus berada di dalam masjid. Sebagian ulama mengatakan syarat itikaf harus dibarengi dengan puasa. Tapi madhab kita Imam Syafi'i, kita hadirkan madhab Syafi'i saja, sangat mudah. Itikaf berada di dalam masjid. Dan itikaf tidak harus menginap. Itikaf tidak harus dibarengi dengan puasa. Kapan kita masuk masjid, niat itikaf kita mendapatkan pahala. Menurut madhab Imam Syafi'i, itikaf cukup, biarpun kita hanya sebentar sebentar duduk sesaat kita niat etikaf sudah mendapatkan pahala tapi madhab lain tidak seperti itu madhab Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya mereka punya syarat ada yang mengatakan harus sehari semalam dan harus dibarengi dengan yang namanya puasa jadi itikaf dalam madhab kita Imam Syafi'i selagi tidak nazar maka selagi tidak nazar maka tidak harus dipenuhi dengan puasa Kalau nadar puasa sama itikaf sekaligus puasa dan itikaf itikaf tempatnya di masjid masjid adalah bangunan dan tanah yang memang diwakafkan untuk sholat dan tidak ada namanya masjid kecuali memang sudah diwakafkan kalau ada masjid yang tanahnya belum diwakafkan namanya masjid main-main makanya kami himbau kepada semua yang kata ingin bangun masjid status tanahnya dong diberesin ini tanah apa kalaupun tanah negara harus minta, memang dikhususkan untuk yang namanya namanya untuk untuk masjid untuk sholat masjid dibangun di rumah pribadi tanah pribadi karena pengurus masjidnya yang bangun masjid tidak hati-hati dibangun masjid jadi setelah jadi sengketa sama yang punya rumah yang salah yang bangun tuh jadi harus diwakafkan dan diwakafkan kemudian digunakan untuk sholat dan bangunannya pun waktu dibangun adalah untuk bangunan masjid yang diwakafkan untuk sholat maka di Cina tempatnya etikaf dan tidak harus masjid yang digunakan untuk sholat bersolat Jumat tidak yang penting adalah sebuah tempat yang memang diwakafkan hanya untuk diwakafkan untuk sholat masjid baru di situ untuk etikaf kecuali bagi wanita kecuali bagi wanita diperkenankan untuk itikaf di musola nisa kalau memang ada sebuah kampung karena kehormatan wanita mungkin kalau pergi ke kota sangat jauh dan mungkin kurang terhormat karena ramainya laki-laki dan seterusnya dia bisa di musola khusus untuk perempuan melakukan itikaf di tempat tersebut ini kemurahan yang tidak diberikan untuk kaum wanita karena kehormatan mereka lebih diutamakan jangan sampai melakukan itikaf di masjid yang ramai tapi dia adalah dengan cara yang tidak terhormat jalan sendiri dan sebagainya atau mungkin di tempat tersebut atau wanita tersebut tidak betah kalau tidak berdandan maka kalau anda pergi ke tempat yang ramai bakal berbaur antara laki dengan perempuan anda anda harus menghindari dari berdandan kalau anda tergolong perempuan yang susah meninggalkan dandanan atau mungkin punya punya gerak-gerik yang memang tidak disengaja ada kan gerak-geriknya model perempuan gerak-gerik yang ganjen ngomongnya ganjen biarpun tidak disengaja memang diciptakan Allah model begitu kan jadi kalau ngomong kadang-kadang dilembut-lembutkan biarpun memang aslinya begitu memang wanita ada dasarnya adalah lembut nah kalau memang ternyata punya kebiasaan yang semacam itu maka sebaiknya itikaf di musola khusus untuk perempuan yang tidak banyak dijangkau oleh kaum laki-laki boleh sehingga sampai itikafnya di tempat sholatnya di rumahnya itu lebih bagus daripada harus ke masjid jika ternyata masjidnya itu adalah tidak terhormat laki perempuan berbaur mana mau cari pahala atau cari dosa makanya kami himbau kepada adik-adik putriku semuanya anak-anakku semuanya jika memang masjidnya terhormat kamar mandinya terpisah wilayahnya juga terpisah akan tapi pun demikian ha, harus waspada dengan siapa engkau berangkat ha, terhormat atau tidak kalau tidak terhormat tidak usah itikaf di musola terdekatmu dibarengi dengan ayahmu, ibumu, saudarimu dan yang lainnya dia harus mengejar si A, si B yang ada di sana. Mungkin, oh di sana ada Buya Yahya. Ya, tidak. Engkau mencari Allah di mana-mana. Engkau bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengan hawa nafsu. Baik. Itu iktikaf.